Eh, ah, sedikit-sedikit gitu ya sedikit sedikit-sedikit kalau bahasa Malianya manusianya mengatakan sedikit-sedikit hmm. uh, justru yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini justru ingin saya tanyakan kepada anda semua, justru itu menjadi khatib yang baik atau menjadi khatib yang baik Mas Doni itu menjadi khatib yang baik ataukah menjadi khatib yang baik pilihan A khatib B khatib menjadi khatib wah lain ini dia Pak menjadi khatib apa khatib menjadi khatib pilihan mana kan khatib atau khatib tidak Nafsu cuma nafsu Baik. Yang benar adalah menjadi khatib. Kalau khatib itu artinya orang yang melamar. Orang dulu ingin, walaupun sudah pada menikah. Jadi khatib ya, khatib jangan lupa dan jangan salah nanti kepada Oke, dipersilahkan masyarakat. Sudah satu kesalahan. Justru yang akan kita bawakan adalah menjadi khatib yang baik. Ini yang akan kita sampaikan. Kemudian poin selanjutnya yang akan saya sampaikan bahwasanya saya di sini akan menyampaikan satu masalah. Tapi bukan berarti saya adalah orang yang paling menguasai, orang yang paling pandai dalam praktekannya, orang yang paling mahir dalam praktekannya. Kenapa? Bukankah orang Bukan karena saya sering berbicara masalah poligami? Oke. okay. Akan tetapi Anda lihat kenyataannya. <laughs> ya kan? Nah, jadi belum tentu orang yang berbicara sesuatu itu adalah orang yang paling pandai untuk mengamalkannya. Maka nanti Anda akan mengatakan lah, Ustaz ada begitu. Ya memang begitu. Jadi saya itu bukanlah khatib yang eh, mahir, bukan khatib yang baik, tapi ya kayak mama kok? gitu kan dalamnya bagaimana ya. dan bagaimana lagi ditunjuk untuk berbicara kemudian yang selanjutnya tiga bagian yang akan saya bicarakan yang pertama adalah hukum syari tentang khutbah ya, hukum syari tentang khutbah terkhusus adalah khutbah jumat itu akan saya bicarakan saya usahakan dalam waktu 10 menit insya Allah 10 ya, menit Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan e, kejiwaan, kejiwaan sang sang sang sang, sang hati, ya, kejiwaan sang sang hati. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah eh, perkara-perkara yang berkaitan dengan teknik, ya, dengan teknik. Nah, Yang pertama adalah tentang hukum khutbah itu sendiri secara ringkas, insya Allah ada. 20 menit ya berarti ya 20 menit insya Allah atau 10 sampai 20 menit kemudian pada kesempatan kedua nanti atau poin kedua akan saya sampaikan eh, perkara-perkara yang berkaitan dengan eh, apa namanya tadi kejiwaan tentang eh, hati kemudian yang ketiga adalah teknik dalam ber, berkhutbah yang pertama tentang hukum syar'i masalah khutbah terkhusus adalah khutbah Jumat terkhusus adalah khutbah Jumat karena biasanya eh, apa namanya eh, biasanya yang banyak kita bicarakan adalah masalah khutbah Jumat. Yang pertama tentang definisi khutbah itu sendiri. Definisi khutbah itu sendiri. Siapa yang tahu tentang definisi khutbah? Sebagian ulama khitobah atau enam ulama khitobah mengatakan bahwa salah satu definisi khutbah adalah musyafahatul jumhuri musyafahat dari kata syafawi musyafahat jadi mengajak bicara orang lain musyafahatu jumhuri wa iqna'uhu wa istimalatuhu mengajak bicara orang banyak dan usaha untuk memuaskan dia meyakinkan dia mengeknakan dia dan mencondongkan dia, mengajak dia pada satu kondisi. Apa artinya musyafahatul jumur? Jadi di sini kalau kita lihat ada berapa unsur? Ada tiga unsur dalam masalah definisi khutbah. Yaitu yang pertama apa? Musyafahatul al jumur, mengajak bicara. Jadi kalau tidak bicara namanya bukan khutbah. Kalau tidak bicara namanya bukan khutbah. Yang kedua, yang umum. memuaskan, meyakinkan sang pendengar atau bahkan mungkin yang kedua adalah al-jumhur apa namanya jumhur jumhur ini adalah ada ada orang di depannya makanya kalau ada orang bicara sendiri apakah itu dimakan korban tidak ya. tapi kalau bicara sama mertua apakah dimakan korban kalau mertua kita kita lanjut ya jadi khutbah itu adalah di depan jumhur di depan orang ini yang kedua yang ketiga adalah kenal usaha untuk meyakinkan dia meyakinkan sang pendengar, meyakinkan bahwasanya yang saya bawa ini adalah benar adalah hak. buat Wastimalatuhu dan berusaha untuk menariknya. Kalau tadinya kondisinya yang pendengar dalam kondisi malah, diberi tenang, kemudian sisi malah diajak untuk tenang. Kalau tadinya pembicara pendengar itu orang yang tenang tenang saja, maka dengan khutbah kita ajak dia untuk untuk marah. Begitu, bisa dipahami. Ya? Misalnya begini, silat adalah wajib. Amin Al-Quran tidak bersilat. Allah Akbar. Dan begini, Tadi itu orang ini. Allah Allah menurut bagi semuanya. Ini namanya istimewa. Yang namanya kerja. Jadi musyawarah umur, wa istanahuhum wa istimalatuhu. Ini definisi dari kerja. Ada yang bisa mengulangi nanti diambil. Barangkali ada pertanyaan. Baik, khutbah lima tentang khutbah Jumat ya tentang khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Ini saya katakan hukum khutbah secara khusus ya, yaitu adalah khutbah Jumat. Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya khutbah Jumat adalah wajib. Kemudian apa yang harus terkandung di dalam khutbah? Karena kita sering mendengar kepada Fatih naik kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata tertentu maka para hadirin protes oh ini korbannya tidak tidak sah ya, ini korbannya tidak tidak sah apakah betul begitu maka dikatakan di sini dalam uh, buku fikih sunnah dalam buku fikih sunnah dikatakan bahwasanya istighfar mustimal dan khutbah ala alhamdulillah bisa ala wa ala rasulillah wal ma'arifah wal qira'ah disunahkan khutbah itu mengandung alhamdulillah, eh, hamdulillah, pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, dan juga sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal mau'izah dan nasihat dan qiraah dan ada bacaan ayat Al-Quran. Ini semua hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena tujuan khutbah adalah mau'izah itu intinya sehingga, sehingga taruhlah seseorang berkhutbah tanpa mengucapkan alhamdulillah, tanpa mengucapkan sana, tanpa mengucapkan tasyahud, tanpa membaca Al-Quran, tapi berisi itu maka khutbahnya sudah nah, ini pendapat yang diwajibkan oleh Syekh Habib nabil ya, penulis eh, membawa taala penulis kitab fikih fikih sunnah akan tetapi Baik sekali apabila seorang khabib mendahului khutbahnya dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu dan seterusnya. Atau inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Memuji Allah, menyanjung Allah, mengucapkan tasyahud, membaca Al-Quran di dalamnya. Ya, setelah itu baru memberikan mau mau Itu adalah lebih di sekarang tadi kita sudah berbicara masalah hikmah di dalam dakwah. Kita harus mengetahui kondisi masyarakat. Seorang fakir harus mengetahui kondisi masyarakat. Tatkala masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat yang bukan tulabul ilm, maka kita harus hati-hati dan lebih berhati-hati. Kalau kita katakan sah, sah, tapi orang yang belum tahu tentang ilmu barangkali kita khotbah tiba-tiba ayo antar tanpa Allah, tanpa sana Allah, tanpa tasyahud, maka orang turun nimba, orang ini turun nimba, besoknya besok lagi nggak dipakai, kemudian khutbahnya diulangi. Dengan mengatakan bahwasanya apa? Khutbahnya tidak. Nah, kita sebagai dai, kita sebagai khatib harus tahu tentang kondisi ini. Maka meskipun itu hukumnya sunnah, kita sebagai dai yang wajib sebagai lagi yang sadar tentang ilmu dan paham tentang hikmah harus mendahulukan perkara-perkara yang semacam hmm. Jadi sama saja misalnya gurunya mengerapkan bacaan-bacaan dalam membaca surat al-fatihah. Ketika seorang imam berpendapat bahwasanya tidak wajib bacaan basmalah, tapi masyarakat masyarakatnya ternyata belum siap untuk menerima, maka tidak mengapa dia menerapkan basmalah. Begitu juga sudah sebaliknya. Ya, Allah Ta'ala alamu besok. Jadi kita katakan hukum kedua, kodrat cuma hukumnya adalah wajib. Kemudian apakah disunahkan Alhamdulillah, kemudian sana ala Rasulullah dan sana dan seterusnya kita katakan ya disunahkan. Akan tetapi itu bukan syarat, bukan syarat sahnya khutbah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana sifat khutbah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Amr bin Yasir. Beliau mengatakan, "Kal, kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, inna tula salatul rajuli wa qisara qadrihi min tun min ma'inna tun min jidhi wa aqilu salat wa aqilu al-khutbah." Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya menunjukkan kepahaman dia akan agama. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Jadi salah satu sifat khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Dia itu lebih pendek dibandingkan sholatnya. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW sholat khutbah dan khutbah dan Sholatnya tidak terlalu panjang dan khutbahnya juga tidak terlalu panjang. Pertanyaan, mengapa pendeknya khutbah seseorang menunjukkan kepahaman dia akan agama manusia? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada yang Nah, coba siapa yang di pojok? Ya. Kenapa pendeknya khutbah menunjukkan kepahaman seseorang dalam beragama? dalam memahami agama dia. Nah, mendidik yang saya menjawab, waktu tinggal sebentar lagi, ya. Abu Amar. Kalau sekarang seorang kan ada adalah seorang ahli fisika, ingin bernaam syekhnya. Karena yang dihadapi itu masyarakat yang sebagai eh, latar belakang. Dan, nah, terus? kalau misalnya itu panjang nanti eh, nanti wasiat yang disampaikan itu nggak nyampe. Ah, sudah ada jawaban lain? Nah, ada Yang ini lebih bagus dari jawaban yang tadi. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling fakih dalam agama. Beliau kalau khutbah itu tidak pernah panjang-panjang. Kenapa tidak pernah panjang-panjang? Karena dengan kalimat yang pendek sudah mencakup sekian banyak makna. Rasulullah SAW wasallam atau utia jawabnya kali diberi satu kalimat yang pendek tapi maknanya luar biasa. Maka saya katakan orang yang paham agama dikatakan di sini itu bisa pernah meringkas sekian banyak kata, sekian banyak kata menjadi kata-kata yang pendek saja. Beda dengan kita yang mungkin pengalaman agamanya kurang. Untuk merangkai satu kata, ingin mengarahkan seseorang, itu harus merangkai kata beribu kata nggak sama. ya kamu kalau beragama itu harusnya ya sholatnya terus terusan, puasanya, jangan putus putus, baca Qurannya, zikirnya. Ya kalau waktunya sholat ya datang ke masjid, kalau sama istri. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama kita cukup selesai. Ya? Cukup selesai. Kemudian kita mengatakan kepada teman kita, ya kamu kalau istrinya main marah itu yang sabar, nasihat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kenapa pendeknya khutbah menunjukkan keparahan seorang dalam masalah agama? Karena dia bisa merangkai kata-kata yang ringkas tapi mengandung makna yang sangat hmm. Apakah ada di zaman ini ya, ya mas seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sulit, karena itu adalah eh, mau yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW eh, tentang itu kami. Nah, akan tetapi kita berusaha untuk meniru beliau gitu ya. dengan menggunakan ibarat-ibarat, ibarat-ibarat itu bahasa Indonesia apa? Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sediakan waktu lima menit. Anda ingin berbicara tentang fadilah sholat lima menit. Siapa yang tidak? Sekarang langsung. Satu menit. Ada yang jawab? Bismillah. Nah, Satu menit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala inna salata tanha Sesungguhnya Allah Subhanahu berfirman. Demikian. Barakallahu lakum li wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibarat yang kita gunakan adalah ibarat Qur'aniyah dan ibarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Ini tentang eh, bagaimana yang antara sifat khutbah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu yang sangat singkat saya tidak bisa berpandangan masalah hukum khutbah. Kemudian itulah contoh dari khutbah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bagaimana cara untuk kajian nanti kita akan bahas pada bagian yang ketiga insya Allah. Bagian yang kedua ada tujuh hal yang perlu diketahui oleh seorang khotib atau yang berkaitan dengan kejiwaan seorang Uh, yang pertama adalah al atau bibi, kesiapan mental. Ya, kesiapan mental. Artinya apa? Khutbah itu adalah sebuah seni. Tidak setiap orang itu mampu untuk melakukannya. Makanya ulama khutbah berbeda pendapat ini. Apakah kemampuan khutbah itu adalah pemberian dari Allah ataukah sesuatu yang bisa dinabi? Jawabannya bagaimana? dia adalah bakat bagi seseorang yang bisa dikembangkan. Jadi kalau orang itu tidak memiliki bakat, mungkin saja dia berkembang, meskipun kemampuannya nanti tidak maksimal. Tapi kalau ada orang yang sudah memiliki bakat dan dikembangkan, nanti akan menjadi maksimal. Ini namanya istidadu atau ini kesiapan mental. Nah, berkata seorang amal atau ditanyakan kepada seorang amal. Baik, ini nanti yang kedua. Yang kedua, alasan wal Allah, Lanyah bicara dan lampasir dalam bicara. Lanyah itu loh, iya, lancar ya. Lancar dan pasir dalam bicara. Ini dulu kan saya katakan berikan siapan eh, kejiwaan. Bisa benar, ya. bisa benar ya peserta lainnya itu pembagian saya yang bisa menerima protes dan juga proyeksi. Lainnya dan lancar dalam bicara serta pasti. Dikatakan kepada seorang kaum, maju jalan atau maju jalan apa tanda eh, ketampanan seseorang? Apa tanda dari ketampanan seseorang? Beliau mengatakan atau dia mengatakan tanda dan diantaranya adalah warahabus sidqi dan raham yang lebar. Nah, pegang masing-masing kakinya. Orang yang di ulama Fikoka, mereka mengatakan bahwasanya orang yang rahangnya lebih lebar itu ada potensi lebih lancar dalam bicara. Maka kalau dari nah, kalau dari apa? Ah, tangan hati hati. Nah, Tapi apa? Bukan berarti semua yang rahangnya lebar, pasti apa? Pandai. Cuma orang-orang biasanya mengatakan bahwasanya salah satu sifat kesempurnaan seseorang adalah warahatus sidqi rahang yang lebar. Kenapa? Ini memiliki potensi untuk pinter pinter pinter. Wallahu taala a'lamu bisawab. Yang jelas kesiapan matohah kelancaran bicara adalah kesiapan yang tertuntut pada seorang khotib yang ketiga si atur yang jadi luasnya dua wawasan yang pertama tadi pak kesiapan mental kemudian yang kedua apa? lancar dan pasti dalam bicara kemudian yang ketiga apa? e, eh, luasnya wawasan dikatakan kepada Abdul Malik Ibn Mawan, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang ambil nama bin Marwan dia dikatakan ada ilaika syai'u ya amirul mu'minin sungguh sesungguhnya kepala tepat sekali berubah oleh amirul mu'minin ada syai'u kaya ya amirul mu'minin ada yang sudah berubah Mari silakan diperiksa. Apa sebabnya? Kata, apa sebab berbukan pada Amirul memilih dikatakan apa? kalau berkata dia menjawab, "Wa kaifa la yahdaru alayya wa ana a'ridu aqli 'ala an-nasi bi kulli jum'atin marrah aw marratayn." Bagaimana tidak tetap berubah kepala saya? Lawan saya ini senantiasa memaparkan akal saya, pendapat saya, pengetahuan saya di depan manusia satu minggu satu kali atau dua kali. Orang sering naik mimbar, kepalanya tetap berubah. Tetap begitu kata ulama? Atau kata Muhammad ini? Kalau dia saya akan orang Atau Allah dalam Sayyidani suruhul manabiri wal khawfu minal lahim. Sesungguhnya yang kepala kepalaku tetap berkuban adalah seringnya saya-saya naik timbar dan takut salah dalam memaparkan pendapat. Ya mikir otomatis dong. Nah, karena mikir harus menyampaikan pendapat, maka seorang khotib harus apa? Banyak wawasannya. Makanya dikatakan di sini al khatib anil istilah idaim. Seorang khatib tidak boleh berhenti dari membaca. Kamu jadi khatib kok nggak pernah membaca? Ini salah. Itu bisanya jadi khatib. Layak dari khatib anil istilah idaim. Wa illa takhalafa wa adra wa fatara takdiru. Kalau tidak maka dia akan terbelakang. Apa yang dia sampaikan nanti akan menjadi apa? Satu makanan yang Wa akhdara bahwa kalau ta'ziru. Eh, pengaruhnya menjadi apa? Tumpul. Yang sedikit pengaruhnya kepada pendengar itu karena tidak ada e, wawasan yang maka dikatakan ruh jiwa itu ya, jiwa itu bagi seseorang itu adalah ini ada korelasi perlu ditambahkan Anda pernah membaca sebuah kata apa yang terjadi? Oh, besar ya? Dan terus apa lama-lama yang terjadi? Nanti. Kenapa nanti? Tidak ditambah kertas. Karena tidak ditambah kertas. Maka dikatakan di sini sihir. Dikatakan ini menurut saya, bu, saya katakan ini dikatakan karena yang berkata adalah orang barat. Tapi benar ini. Maknanya adalah apa? benar. Apa kata dia? Namun, Ila anta lam la ladajid wa taqwa. Aku itu, kalau anda tidak tambah makanan, tidak tambah kertasnya, itu tambah takwa. Apa? Tazik tambah besar, ya kan? Pertama, bus, gitu kan? Tambah besar. Tazik wa taqwa. Wa kana wa khabar. Kemudian mengecil, mengecil dan pak. Demikian juga hati, Kalau dia tidak baca, tidak baca, oh pertama Masya Allah, di zaman dia, wa khairul khutabah, wa abdalhum. Wah, ini ya kan. Orang di zamannya lulusan pertama pondok pesantren di zamannya terbaik khutbahnya. Lulusan Madinah di zaman dia, masya Allah, nggak ada yang mengalahkan. Iya, lima tahun, lima tahun, yang tak kandang. Kenapa orang-orang lari pada murid saya yang lebih muda dari saya? Ngumpul ke sana, dengarkan khutbahnya. Sementara kalau saya yang khutbah, Subhanallah, atlet angkat bukti semuanya. Dimakannya. Karena itu, Kenapa? Karena yang dia sampaikan ya itu itu. Saya tidak mengatakan hanya materi agama itu bagi dirinya. Apa saja tapi mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika dia berhutang. Tetap nah atau nusus hadilah syariah itu sangat dibutuhkan, tapi penerapannya di masyarakat itu kadang-kadang yang dibutuhkan. Nah ini perlu terus, ya terus kewatannya eh, uh, itu. Yang keempat, ma'rifatul nasihat kami mengetahui kejiwaan orang yang beriman. Siapa yang akan kita ajak di Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali yang mengatakan, hadis benar Ya timun. Adakah manusia di sana itu terkadar kemampuan otak mereka? Ya. Kemudian dikatakan di sini, seorang khatib yang baik, seorang khatib yang baik adalah orang yang mampu bergaul. Roh dia bergaul dengan roh para pendengar. Jangan-jangan ini kalau dia masuk ke lingkungan para petani, maka dia seakan-akan menjadi apa? Petani. Kalau dia masuk kepada orang-orang yang kencang, maka dia seakan-akan mati. sendiri. Kalau dia masuk ke lingkungan ibu-ibu yang murah, Mencari iman. ya, khatib yang baik yang sukses adalah yang jiwanya kali. Saya katakan tadi bahwasanya saya belum tentu bisa seperti kan saya hanya menyampaikan ya barangkali nanti antum yang lebih sukses kan itu Allah yang jiwanya bisa menyatu maka katanya di sini ya. Uh, Fakana huwa wa maka dia dan para pendengarnya di bagus sekali ya kata-kata ini bahkan Abu Abu kan silkei silkan bayai kan bayai kan bayai dia dan para pendengar seperti dua kabel listrik yang menyatu salibun wa salibun wa musibun negatif dan positif dia dan pendengar seperti apa? Dua buah kabel listrik yang satunya negatif, satunya Bersatu menimbulkan cahaya dan panas. Begitu. Kan Ini kalau yang bicara di dunia satu, yang mendengar di dunia yang lain. Jadi terprestasi dari masalah ini diperlukan adanya solusi sehingga adanya uh, integritas yang saya di mana para pakar ini kan tidak bisa menyatu pak coba yang dengan itu mencangkul panjangan kali dibayangkan mungkin jenengan itu bagai di tanggung jawab dia nama besar Jangan bimbang kenapa? Ya artinya kita berjalan sesuai dengan apa? Kondisi dengan kita Ini tentang ma'rifatul nafsiyati as-samiyin. Yang kelima, suratul badi'ah. Apa ini kalau saya terjemahkan? Apa Ustaz? Suratul suratul badi'ah. Ada yang tahu? Surat itu tepat kalau badi'ah itu menanggapi jadi kalau ada orang ngomong itu tetap baliknya. Nah ini perlu bagi seorang khotib ini. Atau ada kejadian yang menimpa dia kalau sedang khotbah, langsung dia bisa berkomentar tentang kejadian itu sehingga tidak menimbulkan khotbahnya itu dari apa? Nah, langsung, Misalnya begini. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imbangannya. Tapi kalau orang yang pintar, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, akinya hari ini. <laughs> Eh, akinya hari ini. Ini sebagai teladan. Kalau di dalam khutbah cuma ada mungkin. Tapi ada yang pernah kejadian di kota Jumat. Saya bacakan contohnya. Eh, ada yang pernah kejadian di kota Jumat ini sangat luar biasa. Bagaimana dia itu Uh, memutus khutbahnya dengan tiba-tiba dan tidak menimbulkan selang sedikit pun. Suatu saat seorang kafir di antara para amir atau ulama beberapa al-abadiyin, uh, khalifah uh, naik mimbar. Ketika naik mimbar, tiba-tiba ada maaf. Hmm. Berulang kali nggak bisa deh. Terus itu di awal khutbahnya mau mulai khutbah ya mungkin antum jangan kita jangan bayangkan lalatnya kecil kita bayangkan lalatnya lalat itu kan lucu sekali ya balik lagi subhanallah kalau anda yang menjadi khotib saat nah, itu apa yang anda lakukan kan jadi lucu loh أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يعرفوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم ذباب شيء لا يستنفذوه منه ضعف طالب والمطلوب الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dia langsung ayat berikutnya. Aku berlindung kepada Allah, wahai manusia. Wahai para sekalian manusia sesungguhnya telah dibuat sebuah permisalan tentang kesyirikan, tentang patung yang kalian sembah. Sembahlah baik-baik. Sesungguhnya barang-barang patung-patung yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat. Meskipun mereka bersatu semuanya, seandainya ada seekor lalat, mereka mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Allah sudah alam. Jadi begitu kan? Eh, jadi kadang malah suratul yang ini lebih berkesan daripada khutbah yang panjang. Jadi eh, apa namanya kondisi yang singkat semacam ini lebih mengesankan daripada yang tadi panjang lebar kita sampaikan. Maka ini nggak tahu cara melatih itu bagaimana ini saya nggak tahu Allah Taala karena kita kadang kalau di semua begitu langsung takut dan semua cakep nggak bisa jadi nah, demikian jadi kita eh, perlu e, sekali adanya kegiatan suatu al kemudian yang kedua eh, yang keenam adalah hal afifah perasaan yang sangat yang panas kenapa diperlukan seperti ini karena seorang khotib itu ingin menularkan ruh kepada yang mendengarnya. Ibaratnya adalah sebuah obor kata ulama Jitoba al khotib ungkapan seorang khotib ungkapan seorang ahli khutbah adalah semacam semacam obor yang menyala-nyala dalam jiwanya yang dia akan bisa menularkan anaknya kepada orang di sekelilingnya. Suatu saat Abu Hasan Al berkata kepada orang yang selesai khotbah. Abu Hasan Al Basri tahu kalau yang diperlakukan seperti ini kita mau bicara apa? Ya, kita lagi bicara itu tiba-tiba Syekh Abdul Razak misalnya kalau ada Syekh Abdul Razak atau Syekh Abdul Rusin mendekati kita kemudian mengatakan ini kata Al Basri mengatakan begini. Suatu saat Hasan Al Basri mendengarkan khotbah dan dirinya tidak sama sekali tidak terpengaruh dengan korban. Jadi korbannya nggak ada, nggak ada pengaruhnya, nggak ngefek, nggak ngefek. Apa dia katakan? Ya ada, ya ada, wahai Inna di di kasaron, atau di qalbi. Inna di di kasaron, atau di qalbi. Wahai bulan. Sesungguhnya satu di antara dua kemungkinan. Di dalam hatimu ada keburukan atau di dalam hatiku? Yang mengatakan siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kalau sekarang ada berkota dengan bahasa Arab di depan para masyarakat, ya, di depan para masyarakat. Tiba-tiba saya belum mungkin mendekati anda. Ya, di sini ini. Ina bukali masyarakat Allah ini, kali nampak tidak akan ini buat terakhirun masyarakat. Wahai anakku, sesungguhnya ada terus menuju khutbah itu tiga ngefek sama kira gimana ya? mau kita katakan ya anda mungkin nggak dengar nggak mungkin dong kan? baik yang ke delapan adalah sumul sumul eh ya? ketujuh kok nggak saya tulis di sini nah, nanti soalnya masuk dalam pembahasan yang kedua yang pada detik-detik terakhir pembahasan yang kedua. Yang ketujuh adalah bulu bulu tingginya apa? Sebagian para penulis mengatakan bahwa tadi tidak ada hubungan antara korban dengan apa? Tidak ada hubungannya, tidak pengaruh. Mau akhlaknya bulunya apa, tapi kalau korbannya bagus pasti akan nyampe. Tapi justru sebaliknya kita tetapkan kata penulis Sebaliknya kita tetapkan bahwasanya akhlak memiliki peran yang sangat bagus, sangat besar dalam masalah surga. Dia mengatakan bahwasanya akhlak itu ibaratnya mukadimah surga. Anda bergaul dengan masyarakat, Anda bergaul dengan istri Anda, Anda bergaul dengan anak Anda, kemudian Anda naik ke Sementara Anda dalam pergaulan sudah.